Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa yang telah memberikan kepada kita kenikmatan kenikmatan yang begitu banyak yang kita merasa lemah untuk bisa mensyukuri kenikmatan itu semua. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada teladan kita, kutuah kita, nabi kita, kasih kita, Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para peserta HSI yang dimuliakan oleh Allah dimanapun antum berada. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan pada kesempatan kali ini. Hari Ahad tanggal 27 Jumadil Akhir tahun 1438 Hijriah. Masih dalam acara tanya jawab mingguan bersama peserta dan alhamdulillah telah sampai kepada saya beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Lena Magdalena. Bagaimana cara menghilangkan ujub? walau selintas kadang kita merasakannya. Iya, perasaan ujub ini adalah perkara yang sering menimpa kita semua. Dan ini tidak bisa ditolak atau tidak bisa kita hindari. Dan kewajiban seorang muslim adalah berusaha untuk melawan kewajiban seorang muslim adalah berusaha untuk melawannya. Kedatangan dia tidak bisa kita hindari, tapi kalau dia datang, maka berusaha kita untuk melawan perasaan ujub tersebut. Dan jangan kita mengikuti perasaan tersebut. Dan jangan kita berserah diri. Tapi harus kita lawan sebisa mungkin sesekuat mungkin di antaranya adalah dengan cara berlindung kepada Allah dari perasaan tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah dan mengatakan, Ya Allah, lindungilah aku, misalnya, dari perasaan ujub, atau jauhkanlah aku dari perasaan ujub. Dan kalau dia berdoa dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau sedangkan aku tahu dan aku memohon ampunan kepadamu terhadap yang aku tahu. Maka ini bagus, bisa menghilangkan apa yang ada di dalam hati seseorang berupa riak, berupa sum'ah, berupa ujub. Kemudian yang kedua, adalah merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Baik di dalam amalan yang dilihat oleh manusia maupun amalan yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita merasa dilihat oleh Allah. Ujub yang ada di dalam hati kita. Ria yang ada di dalam hati seseorang. Maka Allah SWT maha mengetahui merasa diawasi oleh Allah sehingga malu apabila memiliki perasaan ujub atau penyakit-penyakit hati yang lain. Kemudian yang ketiga, merasa bahwasanya semua ini bisa dia lakukan termasuk di antara perkara yang dia ujubi merasa bahwasanya itu semua bisa dia dapatkan dengan anugerah dengan kekuatan dari Allah Azza wa Jal. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan juga kekuatan kecuali dengan Allah Azza wa Jal. Lalu bagaimana seseorang ujub dan merasa kagum dengan dirinya sendiri. Padahal itu semua dia dapatkan dengan anugerah dari Allah. Seharusnya dia kembalikan pujian, kenikmatan ini kepada Allah Azza wa Jal, bukan kepada dirinya sendiri. Baik, kemudian yang kedua, pertanyaan dari Noviarman. Apakah amalan yang riak diazab di akhirat? Riak ini adalah dosa. Dan dia adalah syirik kecil. Dan Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Oleh karena itu sebagian ulama memasukkan syirik kecil dalam ayat ini. Artinya dia termasuk dosa yang tidak akan diampuni. Apabila dia meninggal dunia dalam keadaan berbuat syirik kecil dan belum bertobat, maka kelak di akhirat dia akan diadab dengan perbuatan tersebut. Dan tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Artinya harus diadab. Dan ini beda antara syirik kecil dengan dosa besar. Dosa besar ini ada harapan untuk diampuni. Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalik yasha. Dan Allah masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Yaitu dosa yang di bawah syirik. Itu masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah bagi siapa yang dikehendaki. Berarti di sana ada yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni karena dosa besar yang dilakukan dan di sana ada orang yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk diampuni. Dan ini berbeda dengan riak. Kalau riak seperti syirik yang lain, tidak ada harapan untuk diampuni berarti hanya satu kemungkinan yaitu diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, hendaklah seseorang segera bertobat kepada Allah dari dosa ria ini dan sebelum datang waktunya di mana di situ tidak ada manfaat yang namanya penyesalan atau taubat. Nah, Mohon dibantu pertanyaan dari Dini Kaika Sari. Mohon dibantu jawab pertanyaan anak saya sebab saya pun belum paham. Mengapa disebut sebagai orang munafik bagi orang yang sulit salat isya dan subuh? Apakah berarti kriteria orang munafik tidak hanya tiga saja? Berkata dusta, mengingkari janji, berkhianat terhadap amanat yang diberikan Baik. Orang munafik, sebagaimana dalam hadis, solat yang paling berat bagi orang yang munafik adalah solat isya dan subuh. Dan yang dimaksud dengan munafik di sini adalah munafik yang besar. Munafik ada kenifakan ada dua. Ada kenifakan yang besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam dan di sana ada kenifakan yang kecil. Dan ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kenifakan yang besar adalah kenifakan yang mengeluarkan dari Islam seseorang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang yang munafik itu berada di bawah atau di neraka paling bawah lapisan paling bawah dari neraka. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah pun membalas tipuan mereka. Orang yang munafik menampakkan keislaman hidup bersama orang Islam yang lain. Menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Dan di antara sifat mereka, berat sekali untuk melakukan sholat isya dan subuh. Kenapa demikian? Disebutkan oleh para ulama. Karena orang munafik, mereka ini kalau beramal senangnya atau inginnya dilihat oleh orang lain bagaimana nampak oleh orang lain bahwasanya dia adalah seorang muslim. Melakukan sholat maunya dilihat oleh orang lain. Melakukan infak maunya dilihat oleh orang lain. Semua amalannya bukan karena Allah. Tapi apabila dilihat oleh orang lain, dia tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada agama ini. Tidak percaya dia hanya menampakkan keislaman secara zahir. Adapun sholat isya dan subuh maka kebanyakan manusia, khususnya di zaman dahulu, yang mereka tidak saling melihat satu dengan yang lain. Apabila sudah uh, datang waktu sholat isya dan juga subuh, waktunya masih gelap, sehingga tidak kelihatan orang yang sholat berjamaah atau tidak. Tidak kelihatan ya seseorang sholat berjamaah atau atau tidak. Nah ini digunakan kesempatan oleh orang-orang munafik yang mereka paling malas untuk melakukan sholat isya dan subuh ini karena tidak dilihat oleh manusia. Lain dengan sholat duhur, asar, maghrib yang masih bisa nampang di hadapan orang lain. Tapi kalau sholat subuh dan isya nggak ada yang melihat. Lalu untuk apa yang mereka beramal atau melakukan sholat berjamaah. Inilah diantara eh, sebab kenapa orang-orang munafik mereka sulit untuk melakukan sholat isya dan juga subuh. Wallahu taala a'lam. Adapun yang ada di dalam hadis ayatul munafiki salas tanda-tanda orang munafik ada tiga apabila berkata dia dusta apabila dia berjanji dia mengingkari, apabila dia mendapatkan amanah dia berkhianat, maka ini adalah ciri dari munafik yang asgar, kenifakan yang kecil. Apabila ada seorang muslim apabila ada seorang muslim berkata kemudian dia dusta atau dia berjanji kemudian dia mengingkari dapat amanat kemudian dia berkhianat maka ada di dalam hatinya atau di dalam dirinya ciri di antara ciri kenifakan. Oleh karena itu berhati-hati. Dan kewajiban seorang muslim adalah jujur ketika dia berkata, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, adalah kalian bertakwa kepada Allah dan adalah kalian bersama orang-orang yang jujur kemudian hendaklah dia memenuhi janjinya. Hendaklah dia memenuhi janjinya. Walladzina hum bi'ahdihim wa amanatihim ra'un. Adalah eh, mereka ini sifat-sifat orang yang beriman diantaranya adalah apabila mereka berjanji maka mereka menjaga janjinya apabila mereka berjanji mereka e, menjaga janjinya ketika dia berjanji kepada orang lain ba'ahdihim ra'un dan mereka adalah orang-orang yang menjaga amanat dan juga janjinya apabila diberikan amanat mereka tunakan apabila mereka berjanji maka mereka sempurnakan janjinya ini adalah sifat orang yang beriman. Nah, kemudian selanjutnya dari Eko Priyo Utomo. Pada halakoh ke-25 disebutkan hadis Nabi terkait pengiringan manusia ke tempat pengumpulan. Yaitu sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan kaki, sebagian naik kendaraan, dan sebagian akan diseret di atas wajah-wajah mereka. Ini masuk dengan kendaraan dalam hadis tersebut seperti apa? Apakah bentuknya berbeda-beda tergantung amal perbuatannya? Nah, di akhir zaman maka jangan kita bayangkan akan keadaannya akan seperti ini terus. Artinya manusia dalam keadaan memiliki atau dalam keadaan hidup di zaman yang modern dengan fasilitas yang seperti kita lihat. Karena e, beberapa e, dalil menunjukkan bahwasanya manusia akan kembali seperti keadaan beberapa ratus tahun yang lalu. Artinya kendaraan yang mereka miliki tidak seperti kendaraan kita. Persenjataan yang mereka miliki tidak seperti persenjataan kita sebagaimana dalam hadis tentang Ya'juj dan juga Ma'juj dan juga tentang Mahdi mereka menggunakan kuda dan Ya'juj dan juga Ma'juj menggunakan anak-anak e, panah, menggunakan anak panah, menggunakan tombak. Nabi Isa alaihissalam menggunakan tombak. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan saat itu nggak seperti keadaan kita sekarang ini. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bisa saja Allah menjadikan di sana satu sebab atau lebih yang menjadikan manusia kembali kepada <coughs> keadaan sebelumnya, sebelum mereka mengenal alat-alat yang canggih, kendaraan-kendaraan yang modern. Ala kuliah hadis tadi sini menunjukkan bahwasanya sebagian manusia ketika dikumpulkan saat itu mereka naik kendaraan. Allah taala a'lam. Untuk halaman 19 tentang sumpah disebutkan kita tidak boleh bersumpah atas nama makhluk. Misal demi bintang dan bulan, demi langit dan bumi dan semisalnya. Nah, bagaimana hukumnya jika orang tersebut terlanjur. Menyebutkan sumpah yang demikian. Dengan dalih mengikuti bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya, surat Asy-Syams demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Jelas menunjukkan kepada kita tentang tidak bolehnya bersumpah dengan selain Allah, selain namanya, selain sifatnya, dan ini adalah termasuk perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala bersumpah sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Beda antara kita sebagai makhluk dan juga Allah sebagai Al-Khaliq. Makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Al-Khaliq. Nama Allah atau sifat Allah. Adapun Allah maka bersumpah sesuai dengan yang dikehendaki. Allah bersumpah dengan dirinya, bersumpah dengan namanya, bersumpah dengan sifatnya, atau bahkan Allah bersumpah dengan makhluknya sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan malam dengan atin bersumpah dengan waktu duha bersumpah dengan syams maka Allah SWT bersumpah dengan sesuatu yang dia kehendaki. Oleh karena itu apabila sudah terlanjur, maka adalah dia segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah SWT maha pengampun. Apalagi dia lakukan ini karena mentakwil. Karena dia melihat di dalam ayat Allah bersumpah dengan matahari kemudian dia ikut bersumpah dengan matahari. Menganggap ini adalah bagian dari tiba, menganggap bagian dari mengikuti atau pelaksanaan agama ini. Apa yang sudah berlalu biarlah berlalu dan sekarang kita sudah tahu hukumnya tidak boleh maka segera kita bertobat dengan tobat yang nasuh. Nah. Pertanyaan dari Muhammad Rifai. Dikatakan pada halakoh ketika ditiupnya sangka kala maka matilah penduduk bumi dan langit kecuali yang Allah kehendaki. Seperti apakah penduduk langit itu? Maksudnya ya para malaikat. Maksudnya adalah para malaikat. Oh, sebentar. Eh, ketika ditiupnya sangkakala maka matilah penduduk bumi dan langit kecuali yang Allah kehendaki. Ya. Seperti apakah penduduk langit? Maksudnya adalah para malaikat. Yang kedua, apa maksud yang Allah kehendaki dan siapa? illa man Allah kecuali yang orang yang Allah kehendaki. Ada di antara ulama yang mengatakan di antaranya adalah malakul maut dan juga Israfil, malaikat yang meniup sangkakala itu sendiri. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari Mulyadi, mohon penjelasan mengenai urutan mengenai urutan kejadian dahsyat hari kiamat pada saat manusia berlari dan berhamburan karena takut apakah pada saat ditiup sangkakala pertama tiupan sangkakala yang pertama apabila sudah ditiup maka meninggal seluruh orang meninggal seluruh orang dan tidak ada kesempatan saat itu untuk berlari-lari kembali ke keluarganya. Apabila sudah mendengar tiupan sakakala maka langsung meninggal dunia. Nah, yang kedua berbarengan dengan kondisi langit yang rapuh dan memerah. Ini sudah kita sebutkan di dalam halakoh dan eh, semoga mungkin penanya sudah mendengar sekarang. Bahasanya kondisi tersebut, kejadian yang luar biasa tersebut, terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua. Terjadi setelah tiupan sangkakala yang kedua yaitu setelah manusia dibangkitkan. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari Nani Ufia. Anda pernah mendengar kajian ketika manusia meninggal, rohnya akan diangkat di langit. Bagi kaum yang muslim, tetapi bagi kaum yang kafir sebelum sampai ke langit rohnya langsung dicampakkan lagi ke bumi. Apakah benar? Bagi kaum yang muslim diangkat. Dan bagi orang yang kafir sebelum sampai ke langit rohnya langsung dicampakkan ke bumi. Iya. bagaimana dalam hadis Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu. Allah SWT membuka pintu langit bagi roh seorang mukmin atau seorang muslim. Adapun orang yang kafir maka Allah tidak membuka pintu langit. Sebagaimana dalam ayat Allah SWT mengatakan La tufattahu lahum abwabu sama. La tufattahu lahum abwabu as-sama. Wala yadkhuluna al-jannah hatta hatta al jamalu fi sabbil khiyat hatta yalija al jamalu fi sammi al khiyat Allah mengatakan innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufatahu lahum abwabus sama sungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan e, sombong dari kami maka tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit Nah, lalu ada juga yang bilang jika yang ada di dalam kubur mengetahui jika ada yang keluarga yang menziarahinya apakah betul? Lalu bagaimana kaitannya dengan siksa kubur? Wallahu taala a'lam. Dilihat lagi uh, hadisnya tentang apakah apabila seorang dikuburkan, kemudian ada keluarganya yang berziarah. Dia mengetahui tentang ziarah yang dilakukan oleh keluarganya tersebut. Dilihat hadisnya apakah hadisnya ini sahih atau tidak. Wallahu taala a'lam. Namun yang perlu diketahui bahasanya seandainya ini sabit maka ini tidak dalam semua keadaan. Artinya orang yang sudah dikuburkan tidak dalam semua keadaan dia mengetahui tentang keadaan orang yang hidup. Kemudian diyakini bahasanya dia mendengar atau melihat apa yang dilakukan oleh orang yang hidup dalam setiap keadaan. Maka ini semua keyakinan yang tidak benar. Jadi orang yang meninggal maka dia sudah tidak bisa atau dia sudah berada di alam yang lain. Tidak melihat apa yang kita lakukan, tidak mendengar apa yang kita lakukan kecuali apabila di sana ada hadis yang menunjukkan tentang pengkhususan. Sebagaimana dalam hadis bahasanya seorang yang meninggal dunia kemudian dikuburkan kemudian orang-orang meninggalkan kuburan, maka dia akan mendengar suara sandal. Maka dia akan mendengar suara sandal dari orang-orang yang meninggalkan kuburan tersebut. Ini menunjukkan pengecualian. Dan ini bukan dalam setiap keadaan orang yang meninggal kemudian mendengar apa yang terjadi di alam dunia. Ya kita khususkan sebagaimana yang Allah khususkan. Allah taala a'lam. Baik, ini mungkin pertanyaan yang terakhir dari Hanif Muslim. Apakah syirik kecil seperti dia itu termasuk yang diancam oleh firman Allah yang berbunyi innallaha la yaghfiru an bih? Apakah juga kekal di dalam neraka? Nah, sebagian ulama memasukkan syirik kecil di dalam ayat ini. Karena Allah mengatakan ay bihi. Ay bihi. Baik syirik yang kecil maupun syirik yang besar ada ancaman tidak diampuni oleh Allah. Artinya tidak diampuni adalah harapannya hanya satu yaitu di adab. Kemungkinan hanya satu yaitu di adab. Dan kalau dia adalah seorang muslim, maka adabnya di dalam neraka tidak kekal. Adabnya di dalam neraka tidak kekal, tapi adab yang sementara dan kelak akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Nah. Apakah ada fase ujian keimanan sebelum kita meniti sirat? Bagaimana ujian tersebut? Mohon penjelasannya. Ya, insya Allah nanti akan sampai ya pada uh, pada saat membahas tentang iman kepada hari akhir, ya tentang fase-fase yang akan dilewati oleh manusia sebelum dia e, melewati atau meniti jembatan asirat yang di sana ada hisab, yang di sana ada timbangan amal, di sana ada e, pengumpulan di padang masyar, ya silahkan e, menunggu sampai datang waktunya yang mendengarkan silsilah yang kelima yang berisi tentang beriman kepada hari akhir. Nah, mungkin sampai di situ dulu apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sisa pertanyaan insya Allah akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.